Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala قال bi arba'i kalimatin." dan diperintah untuk menuliskan empat perkara. Yakni setelah peniupan ruh di dalam rahim ibu pada janin yang ada di dalamnya Maka malaikat diperintah untuk menuliskan empat kalimat. Empat perkara. Malaikat menulis catatan khusus bagi janin tersebut. Dan di sana barakallahu fikum ada catatan yang sifatnya umum. Catatan umum yang mencakup seluruh makhluk. Yaitu catatan di Al-Lauhul Mahfuz. Namun yang ini adalah catatan khusus bagi setiap janin. Tetapi dia adalah catatan yang disalin dari Allahul Mahfuz, bukan catatan baru. Bukan catatan baru. Qala bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'id. Dengan menuliskan rizkinya, ajalnya, amalannya, sengsara ataukah bahagia? Maka tidak ada rizki yang keluar dari catatan tersebut. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dituliskan baginya Tidak akan diambil dari umurnya di dunia. Kecuali apa yang memang telah ditetapkan untuk menjadi jatah umurnya. Dia tidak akan mengamalkan amalan apapun dari kebaikan ataupun kejelekan kecuali sesuai dengan tuntutan apa yang telah dituliskan atasnya. Dan dia akan dimudahkan untuk itu. Dia tidak akan menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Kecuali sebatas apa yang telah dituliskan baginya dalam catatan Allahul Mahfuz dan yang ditulis dalam perut ibunya. Ini pena ketentuan takdir yang akan berjalan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bagi setiap orang kesengsaraan, kebahagiaan. Di mana hamba menjadi sebab padanya. Hamba menjadi sebab padanya. memiliki peran bila dia melakukan amal-amal kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia kepada jalan-jalan kebaikan bila dia melakukan amal-amal keburukan Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan keburukan qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa." Siapa yang memberi bersedekah dan bertakwa wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan al husna ay al jannah meyakini adanya jannah fasanuyassiruhu lil yusra. Akan kami mudahkan bagi dia jalan kemudahan untuk mendapatkan al-jannah, untuk mendapatkan kebahagiaan. Takdir datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebabnya dari sisi sang hamba. Wa amma man bakhila wastaghna dan adapun siapa yang bakhil dan merasa cukup atas dirinya wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan al husna fasanuyassiruhu lil usra akan kami mudahkan dia kepada kesulitan akan kami mudahkan dia menuju neraka maka sang hamba menjadi sebab dalam kesengsaraannya atau dalam kebahagiaannya tergantung amalannya dan tujuannya maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan atas setiap hamba sebatas apa yang dia perbuat dan apa yang ia niatkan. Allah akan mudahkan. Maka ini barakallahu fikum bentuk pengkompromian antara dua perkara bahwa amalan berdasarkan takdir Allah dan bahwasanya amalan tersebut diperbuat oleh hamba. Hamba memiliki peran atasnya. ia menjadi sebab karena ia memiliki kehendak, memiliki kemampu kemauan, memiliki pilihan dan kemampuan. Dia bisa memilih, memilah Dia bisa maju ataupun mundur, berbuat ataukah tidak berbuat. Oleh karena itu, orang gila, orang yang tidak punya akal, demikian pula orang yang dipaksa, orang yang lupa, itu tidak diberi hukuman dan tidak diberi dosa. Tidak dicatat padanya dosa karena perbuatan yang ia lakukan tanpa maksud tujuan. Tanpa niat. Tetapi yang akan dihukum adalah seorang balik yang akil, yang mengetahui. Karena dialah sendiri yang mengumpulkan untuk dirinya dia mengumpulkan kebaikan ataukah mengumpulkan keburukan, itulah yang akan dia petik. Sehingga barakallahu fikum perlu difahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberi pahala kepada seorang hamba. Allah tidaklah memberi balasan jannah kepada seorang hamba semata-mata karena alasan takdir. Sebagaimana Allah tidak memberi dosa dan memberi balasan annar semata-mata karena alasan takdir. Tetapi karena sebab amalan. Karena sebab apa yang mereka perbuat. Jika baik maka kebaikan, jika buruk, maka keburukan pula. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau hafizahullah taala Thumma qala nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Atau disebutkan fawallahi alladhi la ilaha ghairuh. Ini adalah sumpah. Akan tetapi siapa yang bersumpah dengan sumpah ini, lahirnya bahwa yang bersumpah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu kalimat ini masuk dalam kategori hadis. Dalam kategori pokok hadis. Ada sebagian yang menyatakan bahwa yang bersumpah adalah rawi hadis yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Berarti kalau yang bersumpah adalah Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu maka kalimat ini dianggap mudraj dalam hadis sebagai tambahan di dalam hadis. Akan tetapi yang zahir bahwa ini dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah padahal beliau as-sadiqul masduq. Seorang yang jujur lagi dipercaya. Tetapi beliau bersumpah demi menekankan perkara ini dan karena begitu pentingnya perkara ini. Kemudian beliau menyatakan Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al kitab. Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan ahlul jannah beramal dengan amalannya penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta. Lalu didahului oleh catatannya. Kata Syekh Al-Fauzan, hafizahullahu taala ya'ni alladhi qaddaralah yang ditakdirkan untuknya yang dituliskan atasnya Faya'amalu bi'amali ahli nar. Maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka kata beliau, Fasarahu wassabab. Maka jadilah ia sebagai sebab. Karena dia yang beramal, dia yang berbuat. Ya'amalu bi'amali ahli nar. Ya'amalu bi'amali ahli nar dia beramal dengan amalan penduduk neraka saya fayadkhuluha maka dia pun masuk ke dalamnya qala wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an dan ada seorang dari kalian yang beramal dengan amalannya penduduk neraka hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta fayasbiqu alaihi alkitab kemudian didahului catatannya fayamalu bi amali ahli aljannah maka dia beramal dengan amalan penduduk surga fayadkhuluha maka dia pun masuk ke dalamnya hada yadullu ala anna al'amala bil khawatim ini menunjukkan bahwa amalan berdasarkan penutupnya. Amalan berdasarkan penghujungnya. Wa annal mu'tabar ma yamutu alaihi al-insanu min khairin aw syarrin. Dan bahwa yang diperhitungkan adalah keadaan yang seseorang mati di atasnya dari kebaikan ataupun keburukan. Falau afna au annahu afna umurahu bil ta'ah seandainya dia menghabiskan umurnya dengan ketaatan. Sumartadda fi akhir hayatihi lalu di akhir kehidupannya dia murtad. ilal kufur murtad kepada kekufuran sara min ahli nar wal iyad billah maka dia termasuk penduduk neraka wal iyad billah atau dia berada dalam keislaman tetapi dia beramal dengan amalan yang mengharuskan dia masuk neraka tidak kufur maka dia akan masuk ke dalam neraka bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dia memasukinya maka yang menjadi perhitungan yang menjadi ukuran adalah penutupnya demikian pula bila seorang hamba menghabiskan umurnya dengan kekufuran Kemudian Allah beri ia karunia untuk bertaubat ketika matinya. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, dia akan masuk jannah. Oleh karena itu, sepantasnya bagi setiap muslim untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon husnul khatimah selalu memohon kepada Allah husnul khatimah agar menutup akhir kehidupannya dengan akhir yang baik di atas Islam di atas iman di atas sunnah dan tidak tertipu dengan amalannya karena dia tidak tahu apa penghujung yang akan ia dapatkan. Oleh karena itu barakallahu fikum tidak boleh dihukumi bagi seseorang bahwa dia termasuk dari ahlun nar, dari penduduk neraka atau ahlul jannah, semata-mata melihat amal perbuatannya. Kecuali orang yang memang dipersaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal itu kembali kepada ilmu Allah dan juga kepada al-khawatim kepada penghujung yang seseorang meninggal di atasnya namun akhir kesudahan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fi din ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah kita iringkan sedikit faedah terhadap hadis ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta. Kata Syekh menyebutkan ai hatta yaqruba ajaluhu tamaman. Hingga ajalnya benar-benar dekat. وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل Bukan maknanya hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sehasta pada tingkatan amal. Karena amalan yang dia perbuat bukan amal soleh bukan amal saleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar." Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga pada apa yang nampak bagi manusia. Nampak dalam pandangan manusia bahwa dia beramal dengan amalan penduduk surga wa huwa min ahlin nar padahal dia termasuk dari penduduk neraka karena muncul problem bagi sebagian orang muncul muskilah kata mereka bagaimana dia beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak tersisa baginya dengan surga kecuali satu hasta. Lalu ia didahului catatan kitabnya, catatan amalnya, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka kemudian masuk ke dalamnya. Maka kita katakan barakallahu fikum kata Syekh amila bi amali ahli jannah fima yabdu linnas. Dia beramal dengan amalan penduduk surga pada apa yang nampak dalam penglihatan manusia. Akan tetapi, hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sahatta, ai yadnu ajaluhu. Ajalnya sudah dekat. Ajalnya semakin dekat Ai annahu qaribun minal maut. Dia sudah dekat dengan kematian. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar. Dia didahului catatan amalnya, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayada'ul amalal awal alladhi kana ya'maluhu. Dia meninggalkan amalan pertama yang dia amalkan hal itu, dia meninggalkan amalan itu karena adanya sesuatu yang tersusup dalam hatinya. Wal'iyadu billah. Dari nawaya wal maqasid as -sayyi'ah. Dari niat-niat dan tujuan-tujuan buruk. Aku katakan ini, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, agar tidak ada seorang yang berburuk sangka kepada Allah Jalla wa Maka beliau bersumpah, "Fawallahi ma min ahadin yakbalu 'ala Allah bi wa ikhlasin wa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah illa lam yakhzulhu Allah abadan." demi Allah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah selalu menghadap kepadanya, beribadah kepadanya dengan jujur dan ikhlas. Dan dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Allah tidak akan menghinakannya selama-lamanya. Allah tidak akan menelantarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang yang menyembahnya. Akan tetapi, mesti akan muncul ujian. Akan muncul dan datang ujian. Ingatlah kata beliau rahimahullah. Kisah seorang lelaki yang dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan beliau. Orang ini luar biasa dalam peperangan. Kegigihannya, ketangkasannya, terjang sana, merobos sini. Para sahabat takjub. Para sahabat terheran-heran. Sehingga mereka menyatakan ini seorang pejuang dalam peperangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Maka para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in menganggap besar perkara itu kaget mereka. Bagaimana bisa seorang yang sudah nampak dalam pandangan mereka luar biasa kegigihannya dalam pertempuran. Justru Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan huwa min ahlin nar. Lalu berkatalah seorang sahabat, aku akan mengikutinya. Aku akan membuntutinya. Ternyata di satu saat dia terluka. Sang pemberani tadi terluka dia. Dia pun mengeluh. Lantas kemudian dia menancapkan pedangnya dan mengarahkan bagian tajamnya ke arah dadanya sementara bagian pegangannya di tanah lalu ia menusukkan dirinya padanya hingga tembus di punggungnya faqatala nafsahu bunuh diri Maka datanglah sahabat tadi lalu mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Kata Rasulullah, "Kenapa? Ada apa?" "Ya Rasulullah, orang yang engkau katakan bahwa dia termasuk dari ahlun nar telah terjadi padanya begini dan begini." Dari apa yang ia saksikan tadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata setelah itu, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar." Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalannya penduduk surga pada apa yang nampak dalam penglihatan manusia padahal dia termasuk penduduk neraka wal billah hadis ini diriwayatkan al Imamul Bukhari dalam kitabur riqaq babul a'mal bil khawatim nomor 6128 Ingatlah kisah yang lain kata Syekh rahimahullah. Kisah Al-Usairam dari Bani Abdul Ashhal dari Ansar Dia seorang yang luar biasa. Permusuhannya dan perlawanannya terhadap dakwatul Islam. Maka tatkala manusia keluar menuju perang Uhud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan ke dalam hatinya iman. Allah tabaraka wa ta'ala menanamkan keimanan dalam hatinya. Iman. fa'amana. Lalu dia pun beriman. Wa kharaja lil jihad, kemudian dia keluar pergi menuju medan jihad. Wa kutila syahidan dan terbunuh sebagai syahid. Setelah selesai peperangan, manusia datang untuk mencari Orang-orang yang gugur dalam peperangan. Ternyata orang tersebut ada. Maka mereka menyatakan, Maladhi ja'adika ya fulan. Apa yang membuat anda datang di sini, wahai fulan? Apa gerangan yang membuat anda berada di tempat ini? Ajita hadaban ala kaumika. Apakah anda datang karena simpati kepada kaummu? Am raghbatan fil Islam ataukah memang menginginkan Islam? Qala bal raghbatun fil Islam bahkan yang aku inginkan adalah Islam. Dan ia menitipkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan syahadah maka itulah akhir kesudahan yang menimpa dirinya Kutila syahidan ia terbunuh dalam keadaan syahid padahal sebelumnya ia menjadi salah satu di barisan orang-orang yang sangat keras permusuhannya dan perlawanannya terhadap Islam dan kaum muslimin begitu pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua termasuk dari ahlul jannah Allah bimbing kita beramal dengan amalan ahlul jannah sampai kita menutup akhir kehidupan kita tetap dengan amalan ahlul jannah meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan jangan lupa sebagaimana nasihat dan wasiat Syekh Al Fauzan hafizahullahu taala jangan seorang hamba tertipu dan merasa bangga dengan amalannya dia tidak tahu apa penghujung yang akan dia dapatkan maka hendaknya seorang hamba selalu berdoa bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada dia husnul khatimah amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh